Benarkah Syekh Ali Hasan Al-Halabi manhajnya menyimpang sebagaimana dikatakan salah, salah satu ustadz di salah satu kajiannya? Ustadz tersebut ditanya masalah penyimpangan akidah Syekh Ali bahwa Syekh Ali membagi iman menjadi dua bagian itu ucapan dan pembenaran dalam hati adalah pokok iman sedangkan perbuatan adalah penyempurnaan iman dan Syekh Ali dalam manhaj hadis yang mentakhrij hadis seperti main-main dan membuat tertawa penuntut ilmu subhanallah ini tuduhan Pertanyaan pertama bahwa di mana Syekh Ali mengatakan begitu? Kalaupun misalnya Syekh Ali mengatakan demikian, apa dia tidak melihat dalam buku-buku yang lain? Iya. Dalam buku-buku Syekh Ali seperti Sayhatun Nadir dan yang lainnya, Syekh Ali tegas bahwa iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kenapa Syekh Ali dituduh murjiah? Ya. Alasannya pertama, karena dalam kitab Sahihatun Nadir tersebut, ya, Syekh Ali Hasan seakan-akan mengatakan bahwa kufur itu hanya terbatas kepada fuhur, kufur, juhud. Itu salah satu ya yang diingkari terhadap Syekh Ali. Padahal dalam kitab Sahihatun Nadir jelas tegas Rasul Ali mengatakan kufur akbar itu ada enam atau lima. Kufur takdib, kufur juhud, kufur inat atau istikbar, kufur eh, syak dan kufur nifak. Ya sama kufur Arab. Jelas sekali. Siapa saja yang membaca kitab beliau akan dapatkan itu. Demikian pula ya kitab-kitab beliau yang lainnya. Makanya saya yakin, Pak, orang yang menuduh Syekh Ali seperti ini tidak pernah baca kitabnya Syekh Ali. Hanya pandai mentahdir, hanya pandai ngikutin membeo orang orang lain. Seperti halnya orang yang menjelek-jelekan Syekhul Islam Taimiyah. Saya yakin karena akibat dia tidak pernah baca kitab Syekhul Islam Taimiyah. Sudah gitu dia katakan bahwa takhrij hadisnya Syekh Ali main-main. Saya tidak tahu apakah dia yang tidak bisa takhrij atau gimana. Iya. Sehingga dia menganggap bahwa orang lain takrirnya main-main la ilaha illallah. Padahal kalau antum lihat takrik-takriknya Syekh, Al, Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab-kitabnya kokoh, kowi, matin. Ya. Bagi orang yang mengenal ya tata cara takhrij, ya. Allahu alam, ya, yang jelas setiap orang pasti akan dihisap ya amalannya. Dan kewajiban seorang muslim ketika melihat saudaranya dijelek-jelekan padahal kita tahu beliau tidak salah, maka wajib membelanya. Kata Rasulullah, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan bela kelak ia dari api neraka pada hari kiamat. Ya, kita wajib bela. Ya, dan itu merupakan ibadah yang agung si Allah karena membela kehormatan seorang muslim ya akhi azan ya Allah wa iyyakum. Ya, makanya ketika Syekh Ali kan ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang bahwa buku-bukunya ini tidak boleh disebarkan. Syekh Ali menjawab dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mutalaimah ala Lajnati Daimah. Lalu kemudian dijawab lagi oleh salah seorang ulama Saudi pembelaan terhadap Lajnah Daimah. Dijawab lagi oleh Syekh Ali dengan buku yang tebal. Iya. Dan sampai hari ini jawabannya beliau tidak bisa dijawab. Dan beliau sendiri sudah bertemu dengan ulama yang mentahdir beliau, yang mengatakan bahwa itu itu Syekh Fauzan. Ditanya sama Syekh Ali, ya Syekh, antum memberikan dan memfonis buku saya ini tidak boleh dan mengandung pemahaman murjiah. Apakah antum sudah membaca buku saya dari awal sampai akhir? Kata Syekh, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa memberikan keputusan seperti itu? Saya hanya dilaporkan hasilnya oleh orang lain. Itu disebutkan oleh Syekh Ali ceritanya beliau pertemuannya dengan Syekh Saleh Soleh Fauzan. Makanya yang kemudian ya memang kebetulan ya akhi, bukunya Syekh Ali Soyhatun Nadir ini meluluh lantakan pemikiran takfiri habis sama sekali. Makanya orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Ali ini berusaha untuk bagaimana supaya bukunya Syekh Ali ini tidak laris di mata masyarakat. Orang yang mempunyai ya hati yang bening dan membaca bukunya Syekh Ali pasti dia yakin akan kebenaran yang ada di dalamnya. Maka kemudian Syekh Ibrahim Rohaili menulis kitab yang berjudul At-Takfir, Blawabitut Takfir. Isinya tidak ada bedanya, hampir sama dengan yang ada dalam Sayyidatun Nadir. Anehnya, bukunya Syekh Ibrahim Rohaili justru malah dipuji. Padahal tidak tidak ada perbedaan dari keduanya. Yang ini ditahlir, ini dipuji. Apa bedanya? Kalau begitu ada sesuatu di situ. Ya, bukannya saya mau menyalahkan Syekh Saleh Fauzan. La, wallah, beliau ulama masyhur, punya keilmuan, tapi manusia tidak lepas dari kesalahan. Dahulu Imam Imam Bukhari pun dituduh sebagai apa? Jahmi oleh siapa? Ya, oleh Yahya az Tapi apakah setiap orang yang menuduh boleh kita telan begitu saja mentah-mentah? Harus kita lihat ya secara kaidah-kaidah ilmiah dong. Ya. Makanya subhanallah di zaman sekarang, Pak, mudah sekali orang itu mentahdir, mentahdir, mentahdir tanpa melihat sebab-sebab tahdirnya apakah bisa terima atau atau tidak. Ya. Maka dari itu ya akhi ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang mudah merusak kehormatan seorang muslim. Dahulu para ulama salaf berkata, kalau Anda melihat kesalahan dilakukan oleh saudara Anda yang sama-sama ya manhajnya baik, berikan dulu apa 10 sampai 70 uzur. Belikan dulu uzur barangkali maksudnya beliau begini, barangkali yang ada di zaman sekarang tidak ada seperti itu. Akhlak seperti itu tidak ada. Sebatas ia melihat, wah ini ya salah langsung ya ditahdir begitu la ilaha illallah di mana kasih sayang di mana kelembutan alusunnah wal jamaah ya terhadap saudara sesama saudaranya inilah ya akal Islam azan ya Allah ya ini kewajiban kita jangan kita ini mudah memfonis dulu lihatlah dulu sebab-sebabnya bisa diterima atau tidak dulu saja banyak ulama yang ditah dijarah oleh para ulama tidak diterima jarahnya. Muhammad bin Ishaq ya seorang ulama masyhur perawi hadis dikatakan oleh Imam Malik dajjalun minad dajajilah. Muhammad bin Ishaq itu dajjal. Tapi apa kata Imam ad dhabi perkataan Imam Malik ini tidak bisa diterima. Karena Muhammad bin Ishaq ini masyhur min a'immatil masyhurin, minal mukthirin. Iya. Siapa lagi yang dituju banyak pak? Dituju tapi kemudian dibela oleh ulama lainnya karena melihat sebab tuduhannya tidak benar. Sebab tuduhannya apa? Tidak benar. Makanya tuduh menuduh itu mas bukan masalah yang harus diikuti. Itu sama dengan ijtihad. Ijtihad bisa salah bisa bisa benar. Iya. Di kalangan kita terkadang begitu, ada ustaz fulan, tahdir roja, wah ikut. Iya. Nanti kalau nggak tahdir, gue tahdir. Akhirnya apa? Bukan karena Allah. Padahal tanya, di mana kesalahannya, di mana penyimpangannya? Siapa manusia yang lepas dari kesalahan hanya karena satu dua kesalahan kemudian kita langsung bus begitu la ilaha illallah. Makanya kata Az-Zahabi, kalaulah setiap perawi, setiap kita hanya karena satu, dua, tiga kesalahan langsung dianggap lemah. Kalau begitu tidak ada satupun perawi yang fikoh di dunia ini. Ya, Sekali berimam syubah yang disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis, ternyata ada kesalahan-kesalahannya. Hatta Syekhul Islam Timiyah jatuh kepada kesalahan bahwasanya beliau punya keyakinan dia dia dia di antar pendapatnya bahwa api neraka itu tidak kekal. Iya. Sampai dibantah oleh Imam As-Sun'ani. Tapi apakah hanya karena itu kita katakan Syekhul Islam sesat? La wallah. Iya. Berapa banyak para ulama da zaman dahulu Imamul Baihaqi, antum tahu, siapa yang tidak kenal akan keimamannya. Ternyata beliau dalam masalah akidah ikut akidah kulabiyah, menolak sifat-sifat Allah ikhtiariyah. Tapi apakah kita lemparkan bukunya jauh-jauh? hanya karena ini ahli bid'ah yang sesat. Tak dulu ya akhi, hati-hati. Ya, maka dari itu ya akhi azan ya Allah ya yakum, ya kita dalam manhaj seperti ini jangan mudah untuk apa? memvonis. Ya, lihat sebab-sebabnya kenapa. Ya, orang silahkan boleh berbicara roja sesat ataupun apa, tapi lihat kenapa sesatnya di mana, menyimpangnya di mana. Iya, bukankah kita sesama saudara harus saling menasihati? Kalau memang kita salah, berikan nasihat, pandangan yang baik. Kalau memang kita salah, kalau itu masalah istihad, khilafiyah, tidak ada nas, jangan saling ya menyesatkan kata Ibnu Qayyim, karena itu bukan perkara-perkara yang tidak boleh yang yang boleh kita saling memaksakan diri. Lah. Allahu alam saya kira cukup ini saja yang bisa sampaikan subhanakallahumma wa